afiyah Insya Allah yang sehat awet sehatnya selama-lamanya Yang kurang sehat menjadi sembuh dari segala macam penyakitnya Yang sakit pergi penyakitnya selama-lamanya Kemarin tuh saya bilang tombo teko loro lungo Diprotes sama salah satu teman saya Salah Bib Hadir tidak orang ini <laughs> Yang betul tombo teko loro minggat Loh kenapa? Kalau judulnya lungo itu nanti balik gitu ya. <laughs> kalau lungo balik. Nah, kalau minggat biasanya tidak kembali. Nah, kalau bahasa Indonesianya minggat itu apa? Pergi dan tidak kembali lagi, betul kan? kalau lungo kan cuma per pergi. Berarti tombo teko, loro minggat. Obatnya datang, penyakitnya pergi dan tidak kembali lagi. Amin Allahumma amin. Pada Jumat yang lalu kita masih mengkaji Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di Asmaul Husna. Ya, artinya sebetulnya sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya sama. Yang membedakan itu maknanya. Yang membedakan maknanya. Arti sama, makna beda. Kok bisa ya Beb Yaung? Artinya sama kok maknanya beda. Ya bisa. Karena memang Al-Qur'an itu syarat dengan ilmu. Ya, syarat dengan il ilmu. Setiap huruf itu adalah gerbang menuju dunia ilmu yang yang tak bertepi. Setiap huruf itu gerbang menuju dunia ilmu yang tak bertepi. Apalagi sebuah kata. Apalagi kata itu adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin udah kita kupas Ar-Rahman itu maknanya lebih luas dibandingkan Ar-Rahim. Artinya Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang lebih luas. Kalau Ar-Rahim kasih sayang Allah yang lebih khusus. Ar-Rahman, Allah mengasihi semuanya. Kalau Ar-Rahim, Allah mengasihi orang-orang tertentu. Siapa yang dikasihi Allah semuanya itu? Ya semuanya. Dikasihi Allah. Makanya semuanya ya dikasih ne, nekmat. Karena Ar-Rahman artinya adalah dia yang selalu ingin memberikan ne, nekmat. Karena itu yang iman sama Allah ya dikasih nikmat, yang tidak beriman juga dikasih nikmat. Sebab Allah punya nama Ar-Rahman, suka ngasih. Jadi judulnya orang lomo, dermawan, suka ngasih. Itu ya kadang nggak peduli yang dikasih siapa. Yang nyenengkan ya dikasih, yang nggak nyenengkan juga dikasih. Ya, yang menyenangkan dikasih, yang nggak menyenangkan juga dikasih. Sedangkan Ar-Rahim, sifat Allah yang suka ngasih, tapi pada kelompok khusus. Siapa kelompok khusus ini? orang-orang yang iman kepada Allah, yang mau kepada Allah, yang menginginkan Allah. Orang-orang yang seperti itu sama Allah dikasih. Tapi tentunya pemberiannya berbeda dibandingkan dengan yang dikasih secara umum. Sebagaimana kemarin saya sebutkan, ngapain kita ribut nyari yang dibagi-bagikan untuk orang lain? Bu, Jenengan pilih dapat hadiah yang khusus apa yang biasa? Hadiah khusus apa biasa? Bapak-bapak kira-kira pengen hadiah khusus atau yang biasa? Khusus. Kalau ada hadiah yang biasa di dum semua orang dapat. Semua orang dapat. Baik yang disayang maupun dibenci dapat. Ada satu lagi hadiah hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai. Kira-kira nilai hadiahnya besar yang mana? Yang khusus atau yang umum? Khusus. Yang khusus ini nilainya jauh lebih be besar. Nah selama ini kita nyari hadiah yang khusus atau yang umum? Selama ini yang kita cari hadiah yang khusus atau yang umum? Yang yang lebih sering kita cari hadiah yang khusus atau yang umum. Sepurone ingkang kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Orang kafir dikasih uang atau nggak dikasih uang? Kasih. Orang kafir dikasih makan atau nggak dikasih? Dikasih. Orang kafir dikasih sehat atau nggak dikasih? Orang kafir dikasih bahagia atau nggak dikasih? Kasih. seneng bahagia yang zahir tadi ya. Yang kafir yo dapat, yang muslim yo dapat. Dan jenengan mau cari yang mana? Lah kalau judulnya orang kafir saja dikasih, minta nggak minta dikasih, jenengan muslim, berarti minta nggak minta ya juga mesti di dikasih. Makanya nggak usah dipikir karena itu jatah umum, semua dapat. Paham toh? Itu jatah umum, semua ada dapat. Lah kita karena muslim mukmin, mikirlah sifat Allah nama Allah yang Ar-Rahim, yang Maha penyayang penyayang, hadiah yang Allah kasihkan khusus pada orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah hadiah itu apa? Ya tadi ziyadatul ilm, dapat tambahan ilmu, bisa merasakan nikmatnya Allah itu sebagai sebuah nikmat, bisa menggunakan waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan harta untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karunia yang Allah berikan pada orang-orang yang khusus. Makanya Rasul menyatakan rakaat al-fajri dua rakaat salat sunnah fajar itu lebih utama daripada dapat dunia ini. Dua rakaat salat sunnah fajar lebih utama daripada dapat dunia dan segala isinya. Padahal kalau di Sawang dilihat donyo isinya tuh kira-kira bisa dihitung atau nggak bisa dihitung. Angel ngitung ya kan ya, nggak bisa di dihitung. Emas 500 ton gitu. Kira-kira ngitung duitnya bagaimana kita? Gitu? Bingung kan? Ternyata Kanjeng Nabi mengatakan jangankan emas 500 ton, emas sak donyo. Sama dua rakaat salat sunah fajar itu lebih utama dua rakaat salat sunah fajar. Tapi sayangnya yang kita kejar emas yang satu gram. Yang kita kejar emas yang satu gram. Belum tentu dah dapat. Padahal kalau sholat sunnah fajar dua rakaat, tinggal Allahu Akbar, selesai. Dapat nilainya lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Tapi kita sayang kok enggak menganggap ini sebuah nikmat yang luar biasa. Berarti kita ini belum dapat sifat ar-rahimnya Allah ini belum nyampe kepada kita beneran. Nah, kalau belum nyampe kepada kita beneran, berarti jangan-jangan kita muslimnya belum beneran. Berarti muslimnya belum beneran. Muslim sudah muslim, tapi muslimnya masih muslim muslimah. Belum muslim yang beneran. Hakikatul iman sama hakikatul Islam belum merasap ke dalam tuh tubuh. Maka itu kita perlu meningkatkan kualitas keislaman dan keimanan kita semua. Monggo diunjuk yang udah dapat. Malam ini minumnya apa ini? Susu. Alhamdulillah. Ya memang Solo dan sekitarnya dua hari ini sore tiba-tiba hujan lebat. Hujannya juga agak anu ya bersampur dengan kilat-kilat gitu ya. Sehingga banyak teman-teman yang pamit, pamit nggak nggak ngaji dulu gitu ya. Pamit nggak? Nggak ngaji. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman saya bisa beli mobil semuanya. Eh, jadi tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi mau hujan mau panas, insya Allah bisa berangkat ngaji dan mudah-mudahan yang punya mobil lomo kabeh. Ya, yang punya mobil itu dermawan semua. Jadi kalau berangkat itu mobilnya jangan sampai kosong tapi ngajak bolo bo, bolo. Amin Allahumma Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana caranya kita mendapatkan sifat Ar-Rahimnya Allah ini, nama Ar-Rahimnya Allah bisa kena kepada kita? Bagaimana caranya? Kan kita pengen disayang Allah kan? Disayang Allah sebagai muslim berarti dikasih taufik. Semoga dikasih kekuatan untuk to taat. Semoga dikasih tambahan il ilmu, semoga dikasih kesadaran akan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana biar dapat itu? Caranya bagaimana biar biar dapat? Caranya gampang. Tiru saja. Tiru bagaimana? Kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya tiruan. Jadilah dirimu punya sifat itu. Sayang kepada yang muslim. Sayang kepada yang non muslim. Nah, sayangnya bagaimana? Sayang sesuai batas-batas yang Allah tetapkan. Misal punya tonggo non muslim. Kok tonggonya kena musibah? Tugasnya tonggo yang muslim yonili'i. Ya nilii. Ya. Apa yang bisa saya bantu? Saya dengar kok jenengan itu barusan kecelakaan motornya remuk. Ini saya punya motor dua, silahkan kalau mau dipakai satu monggo. Ini bagian dari sayangnya seorang muslim kepada tetangganya yang non muslim. Memang begitu Allah ajarkan. Bukan kemudian rasa no. Ya naudzubillah min itu bukan bukan sifat seorang muslim. Dia enggak meladani sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang ulama Pernah seorang ulama cerita ini pernah saya ceritakan dan pernah saya tulis, mungkin jenengan udah dengar dan udah baca, tapi nggak ada salahnya diulang-ulang terus biar barokahnya sampai kepada kita semua. Setuju? Amin Allahumma amin. Ada seorang majusi. Majusi itu nggak nanggung-nanggung sesatnya. Karena yang disembah bukan patung tapi yang disembah api. Mungkin kalau zaman sekarang itu majusi ngedepi kompor gas cetet gitu ya. <laughs> Wapi itu kan. Gas entek isi meneng cetet itu Nah, dulu tuh orang orang-orang Majusi di rumahnya ada perapian. Api yang nggak boleh nggak boleh mati, mati urup ke mana, mati urup ke mana itu Majusi. Nah ini si Majusi punya tonggok ulama, ulamanya punya pengajian, punya santri-santri begitu. Lah rupanya si Majusi kena musibah. Penyembah api ini kena musibah. Apa musibahnya? Dia kulaan. Kulaan tuh bahasa Indonesia-nya apa ya? Saya bingung tuh. Ah? Apa? Belanja bukan kulaan lain. Belanja tuh bahasa Jawanya blonjo. Kulaan tuh apa bahasa Indonesia-nya? Beli barang untuk dijual lagi. Betul kan? Jadi beli sejumlah barang kemudian untuk dijual lagi. Itu namanya kulaan. Itu bahasa Jawa. Itu hebatnya bahasa <laughs> Jawa. Ya, bahasa Indonesia-nya beli barang untuk kemudian dikumpulkan sekian banyak item untuk dijual lagi. Kulaan topi berarti beli topi banyak mau dijual lagi. Kulaan kopiah, beli kopiah mau dijual lagi. Nah si Majusi ini dia kulaan barang begitu banyak Uangnya diinvestkan semua untuk beli barang. Pengiriman pada hari H di tengah jalan bukan lagi dibegal. Kalau begal itu satu item, lainnya sekian banyak item berarti kan dirampok ini. Dirampok semuanya. Semua dirampok otomatis yang tadinya dia akan membayangkan pulang barang dagangan sampai ke rumahnya akan mendapatkan kekayaan berlimpah yang terjadi bukan kekayaan berlipat tapi hutang berlipat. Ya, hutang berlipat alias jadi mis miskin. Nah, si muslim ulama ini orang soleh ini dengar tetangga saya majusi kena musibah, kerampokan dia. Maka dia bilang sama murid-muridnya ketika muridnya kumpul semua, "Mohon maaf, hari ini pengajian libur." "Lu ada apa, Guru?" Saya mau ajak kalian semua tilik tetangga saya, jenguk tetangga saya. Tetangga saya kena musibah. Siapa tahu dia butuh sesuatu, mari kita bantu. Tok tok tok, enggak pakai assalamualaikum mau bukan non muslim kok. Tok tok tok, selamat pagi. Dibuka pagi, ya kan? Loh, kenapa kok repot-repot kesini sama sama santri-santrinya? Senyum tuh tetangganya. Bayangkan nih non muslim menyembah api ya, nyembah ah, api. Duitnya entek resi, ditamoni tonggoni, sing muslim itu bukannya nesu, bukannya marah, itu mesem. Duh, kok semua sini kenapa gitu. Dijawab, kami dengar engkau kena musibah, kerampokan, bla bla bla bla. Ya betul. Kalau ada yang bisa kami bantu, apapun kami siap membantu. Jawabannya apa? Oh terima kasih, makasih. Enggak jadi masalah. Wong itu yang hilangkan cuma duit. Duit bisa dicari lagi. Yang penting kan agama saya enggak hilang. Yang penting agama saya enggak enggak hilang. Orang solehnya langsung ngomong, "Eh, santri-santri, catat nih omongannya. Ini ilmu yang luar biasa." Santrinya nyatet kabeh. Yang penting agama orang hilang, duit hilang iso digulai meneh. Masya Allah. Ajib atau enggak ajib? Sekarang orang kepaliannya, duit hilang kui masalah, nah agama hilang ora jadi masalah. ya kan banyak orang sholat hilang no problem, betul kan ya? Sholat hilang tidak jadi masalah. Yang penting proyek jangan sampai hi hilang. Iman melayang nggak jadi masalah. Yang penting uang biarkan dah datang. Nauzubillah min min dzalik. Lain ini dengan si Majusi, penyembah api. Orang solehnya dipersilakan masuk, ya masuk duduk sama murid-muridnya. Maka karena sayang sama tonggonya, lilo, bagian dari sayang kepada yang non-muslim, mendakwahi dengan cara yang halus. Mendakwahi dengan cara yang halus. Maka dia jangan ngobrol. Pak sepurone engkang kadah kalau bahasa kita orang Solo ya. Mohon maaf Pak. Bapak ini sekian lama yang disembah api. Kenapa kok nyembah api? Kenapa api disembah? Setahu saya loh Pak, api itu bukan Tuhan. Kenapa Bapak sembah? Jawabannya sepele. Loh, nanti kan yang membakar manusia di neraka itu api. Yang membakar manusia di neraka itu ah, api. Jadi saya mau berbaik hati dulu dengan api, biar apinya ingat jadi nanti di neraka saya nggak dibakar sama dia. Pinter jangan mikir ya. Mikirnya udah pinter, tapi ya rodok bodoh gitu ya. Mosok api bisa kenal sama dia. Oh gitu pak, iya. Gini aja pak ya, coba sebelum bapak terlanjur sampai neraka, mari kita buktikan di dunia, api ini kenal gak sama bapak yang tiap hari ngidupkan dia, nyembah dia. Ngidupkan dia, nyembah dia. Jaga jangan sampai api ini mati. Apinya kenal gak sama dia. Maksud lu, <laughs> maksud bapak bagaimana? Lah coba, saya ini nggak nyembah api pak, saya nyembah Allah, Tuhan alam semesta. Gak pernah saya itu kok nguri-uri api itu gak pernah. Api ya saya pakai buat masak. Ya, bukan saya sem sembah. Bapak menyembah api tersebut, apinya tentunya lebih kenal Bapak dibandingkan saya. Coba begini Pak, tangannya Bapak dimasukkan ke dalam api itu, setelah itu giliran tangan saya, saya masukkan ke situ. Kira-kira nanti yang diobong yang mana? Api itu akan membakar tangan saya atau tangan Bapak. Oh bener juga ya. Oh Jojo tiwas tak sembah ki puluh tahun. Orang ngerti aku ya, jadi serumet ya. Maksud puluh tahun saya sembah dia, setiap tato nanti saya dibakar kan ya percuma saya nyembah dia. Berarti dia tidak setia kawan ini. Ngapus ini api ini? Begitu, Iya. Coba nih maju sini. Oh iya, api. Aku udah sekian tahun, 70 tahun sampai umurku ini aku sembah kamu. Jangan bakar aku nyedak belum lagi masuk nyedak melonyoh uh panas itu nekat masukkan kebakar dia uh kok masih dibakar saya lah itu apinya nggak nggak kenal sama kamu coba saya ini adegan berbahaya ya jangan dipraktekkan di rumah masing-masing jangan ini pada tingkatan tertentu ini tingkatan orang-orang awam seperti jenengan seperti saya ki yang mesti kobong gitu kan ini berikut ini tingkatan orang-orang yang udah so, soleh yang betul kenal Allah Swt. Maka orang soleh ini ngomong sama api, api, saya hamba Allah, kamu hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tolong jadikan api itu tidak membakar saya seperti engkau jadikan api itu dingin untuk Nabi Ibrahim. Masukkan tangannya. Diwolak-walik ora kobong. Lah majusinya bingung, lha kok bakar sate tapi tangannya ora kobong ini Bakar sate tapi tangannya kok nggak apa-apa. Ini gimana ini? Dilihat sama si majus ini. Sampai puas. Ya. Dikeluarkan lagi, majusi teriak. Kamu tadi minta tolong sama siapa? Ya sama Tuhan saya. Siapa Tuhan kamu? Allah. Ajari saya kenal Allah. Saya mau syahadat masuk Islam sekarang juga. Syahadat langsung masuk Islam. Begitu majusinya syahadat, orang solehnya langsung geblak semaput, pucet nggak bangun-bangun. Ya. Kenapa kok pucat gak bangun-bangun? Karena si majusi habis syahadat langsung meninggal dunia. Husnul khotimah. Lah santrinya bingung, ojo-ojo ki mayit loro langsung bareng iki. Maka doyak-goyak ini gurunya, ayo guru bangun, guru bangun gitu kan. Setelah sekian lama, melek nih guru bangun. Setelah agak tenang, pucatnya udah agak hilang, ditanya sama santrinya. Guru, kenapa engkau kok pingsan sampai wajah pucat pasti seperti ini? Jawaban gurunya. Sungguh beruntung dia. Nunjuk maju sini. 70 tahun dia sembah api. 70 tahun dia sembah api. Di akhir umur Allah kenalkan dia pada Allah. Dan dia langsung syahadat meninggal sebagai muslim. Gak punya dosa, punya pahala yang luar biasa. Nah saya ini 70 tahun nyembah Allah SWT wa taala. Lah kira-kira kok matiku piye? Ojo-ojo kualik. Naudzubillah, plak semaput meneh. Lah kita yang dengar cerita seperti ini ngakak orang semaput. Hebat kan kita ini? Jadi orang-orang soleh itu begitu. Betul-betul meneladani sifat Allah Ar-Rahman. Yang maha penya, penyayang, yang maha pengasih. Pada ya, siapapun, yang muslim maupun non-muslim. Dan sifat inilah yang dipakai para awliya was Para wali itu pakai sifat-sifat Allah ini. Alladzina yamshuna ala ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, wa ibadur rahman. Kalau kita baca ayatnya itu wa ibadur rahman dan hambanya Allah Ar-Rahman, enggak dibilang wa ibadur rahim. Bukan hambanya Allah yang Maha Ar-Rahim, yang Maha menyayangi khusus yang beriman kepadanya tidak. Tapi wa ibadur rahman hambanya Allah yang menyayangi siapapun. Allah yang menyayangi yang kafir, Allah menyayangi yang muslim. Allah punya hamba-hamba yang meniru sifatnya Allah ini. Bagaimana perilaku ibadur rahman ini? Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Kalau jalan mereka itu di muka bumi, jalannya dengan lemah, lembut, penuh penghormatan kepada yang diijak. Jadi orang-orang soleh kalau jalan tuh pelan, pelan, lemah, lembut gitu. Ngidak tanah itu, menginjak tanah dengan penuh penghormatan. Kenapa begitu? Sebab orang-orang soleh ini menganggap di dalam bumi ini ada manusia-manusia yang lebih baik dari beliau-beliau yang sudah dikubur mungkin ratusan tahun yang lalu, mungkin nggak ketemu, mungkin kuburannya di bawah tanah ini. Atau jarak berapa ratus meter dari tanah tersebut. Maka melangkahnya itu pelan-pelan menghormati. Mohon maaf, kalian yang di bawah lebih hebat dari aku. Tolong maafkan aku yang di atas ini. Melangkahnya begitu. Lah kita ini ini yang nggak cetok di kuburan loh, jalan biasa loh, muka bumi seperti itu. Lah kita ini jalan di kuburan yang cetok kuburan, gaya ini luar biasa. Naudzubillah min zalik. Kira-kira mirip gak kita sama hambanya Allah Ar-Rahman? Mirip. Didelok teko Amerika nganggo sedotan paling cilik. Dilihat dari jauh pakai sedotan yang paling kecil tuh mirip-mirip apanya gitu ya. Jauh sekali kita. Kemiripan kita tuh Wah, aduh, po. Sangat-sangat ya, jauh. Wa ibadur rahman. Kemudian apa? Wa idza khatabul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh itu ngajak mereka bicara dengan dengan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan hati, mencaci, memaki, menghina. Qalu salama. Selamat-selamat. Jawaban cuma moga-moga selamat, moga-moga selamat. Tidak mau bermusuhan. Kalau mereka hamba-hamba Rahman mengucapkan salama, salama, selamat, selamat, selamat. Tidak mau bermusuhan. Sementara kita jangankan kepada yang non muslim, kepada muslim ngejak padu. Kepada muslim ngejak perang. Beda dikit aliran pendeli-pendelian. Hmm, apa ini? Hmm. <laughs> betul betul? Oh, betul. Nah, ini yang mau dicontoh siapa? Yang mau dicontoh siapa? Yang disembah siapa? Ngabdinya kepada siapa? Wa ibadur rahman maka kita harus betul-betul merasakan bagaimana ya Allah yang maha hebat itu kok Allah bisa menyayangi orang kafir. Kafir loh nih, gak iman sama Allah, disayangi sama Allah. Masih dikasih makan, masih dikasih minum, masih dikasih anak, masih dikasih suami, masih dikasih istri, masih dikasih tempat tinggal, masih dikasih udara, kafir sama Allah. Loh kok kita baru orang nyakitin dikit saja udah langsung aku tidak mau kenal kepadanya seumur hidup sampai tujuh turunan. Ada yang model begitu? Ada. Itu betul-betul terjadi pada yang muslim maupun kepada yang non muslim. Prinsip bermusuhan bukan prinsip menyayangi. Nah, itu bukan ajarannya Islam. Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Lain halnya kalau ada orang ngangkat senjata, siap kok mau bunuh kita. Siapapun orang itu, mama kita harus membela di diri. Kenapa? Ojo kemudian orang mau bunuh, silakan. Silakan Mas, tebas leherku. Ngawur. Kita harus bela di diri. Karena nyawa itu harganya sangat ma mahal. Makanya dikatakan orang yang bela dirinya sampai dia meninggal dunia, itu kalau mati mati syahid. Karena dia bela di diri. Dimusuhi orang loh ya, mau dibunuh dia bela diri, mati mati syahid. Paham ya? Tapi kalau orang yang membunuh diri, naudzubillah min, min dalik, matinya mati sangit, beda dikit. Eh, ya. Satu syahid, satu nah tercela. Naudzubillah min min dalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya mendapatkan sayangnya Allah. Tiru saja. Ar-Rahim, Allah menyayangi muslim. Mukmin disayangi sama Allah. Ya kita tiru. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Man la yarham la yurham. Sayangi di muka bumi, yang di langit akan menyayangi kah? kalian. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. By the way, saya ngobrol-ngobrol ini udah 30 menit. Terasa enggak? Enggak terasa. Ya, soalnya jangan penuh, kasih sayang. <laughs> Jadi, dua orang yang saling menyayangi itu kalau berbicara tidak ada rasa bosan ya dan tidak terasa waktu berjalan begitu ce cepat. Betul kan? Makanya ada peribahasa kalau dua orang saling mencintai lagi berbicara dia katakan begini, sayang. Seribu tahun ku habiskan bersamamu, rasanya cuma sedetik saja. Wih, oh, iya, asyik gitu ya. Catat, catat, catat, catat ya. <laughs> Nanti kirimkan untuk istrinya ya. Jangan untuk yang lain atau untuk suaminya. Tapi ya, kalau orang nggak seneng, nggak seneng gitu yang nggak cocok ya. Itu duduk lima menit terus kita komentar pada teman kita. Lima menit tak ini rampung kok rampung-rampung gitu ya. <laughs> Lima menit saya tunggu gendang rampung, gendak lungo deh gitu. Tapi kok nggak pergi per pergi. Lah belum lima menit. Dah yuk yo ini kayak telung tahun gitu. Karena tidak ada rasa cin cinta. Nah kalau kita kok ngaji nggak kroso, berarti yang belajar dan mengajar saling mencin mencintai. Berarti kita dua kekasih kawanku. <laughs> yang di rumah ya. Kita dua keka kekasih. Ya, tidak terasa waktu ter terlewati begitu saja. Sayangi siapapun, khususnya yang muslim. Nah, wong yang non muslim aja suruh menya menyayangi, apalagi yang muslim. Sayangi. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kasih sayang kepada muslim? Rasulullah itu mempersahabat, mempersahabatkan sahabat muhajir dan ansor, betul kan? Muhajir hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Ansor orang-orang Madinah yang udah masuk Islam punya apa-apa. Maka Rasul persaudarakan muhajir dan ansor. Rasul mengatakan, kamu fulan, saya jadikan saudaranya fulan. Begitu. Kamu fulan, saya jadikan saudara fulan. Ditunjuk gitu. Kamu fulan, saya jadikan saudara fulan. Bukan golei. Wes, golekno dulur dhewe-dhewe enggak begitu. Sama Rasul ditunjuk, ini jatahnya ini, ini jatahnya ini, ini jatahnya ini, ini jatahnya ini. Dipersaudarakan. Lalu bagaimana dua orang yang sudah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW? Bagaimana? Coba kasih sayangnya. Kaget kita. Contohnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala seorang muhajir. Dipersaudarakan dengan seorang ansor. Apa kata saudara ansornya ini kepada Abdurrahman bin Auf? Bagaimana kata saudara Ansornya nih? Kebetulan saudara Ansor ini punya istri empat, punya kebun kurma banyak. Lah ngomongnya kepada Abdurrahman bin Auf ini begini, coba ini jangan dicontoh ini adegan berbahaya ya, jangan. Ngomongnya begini, e, Mas Abdurrahman, mohon maaf, saya punya istri empat, silahkan kamu pilih mana yang kamu suka. Kamu pilih mana yang kamu suka. Nanti akan saya ceraikan, selesai idahnya silahkan kamu nikahi dia. Itu buat kamu. Saya punya perkebunan korma, sekian perkebunan korma. Silahkan kamu pilih. Mana yang kamu suka, itu nanti buat kamu. Sisanya buat saya. Saya mau nanya, ada yang punya sayang sama sahabatnya sampai seperti ini? Ada? no. <laughs> Kalau ada ngomong sama saya, akan saya jadikan sahabat saya. Loh <laughs> iya toh ya? Oh, ini kan sahabat yang harganya mahal, luar biasa. Sekarang itu dua orang bersaudara Arab jilid duit ya ngelera ra, betul kan? Pinjam uangnya, handphonemu tinggalan menurut, masya Allah kan. Padahal ya dulu, kadang gurune, kadang gurunya, guru ngaji sama gurunya, jilid duit. Yo, iya, tapi yo ya motormu tinggalan sik gitu kan. Itu sama gurunya apalagi sama orang lah orang lain. Gak gak ada kasih sayang tuh gak ada. Kasih sayang tuh diukur dengan duit. Ada duit lu, saya sayang. Gak ada lu, gak ada duit. <laughs> Oh, nanti cinta kita biasa-biasa saja. Ada uang abang disayang, tak ada uang biarlah abang melayang. <laughs> Begitu ibu-ibu? Enggak. Oh, so ibu-ibu gitu. Itu orang-orang yang begitu ya, Bu ya? Ya, ibu kan enggak begitu kan, Bu? Enggak, enggak sampai melayang tapi ada uang abang disayang. Tak ada uang abangku cerca hingga abang ingin melayang. Naudzubillah min zalik. Kasih sayangnya seperti itu. Ini hebat atau luar biasa ini? Tapi ya yang diajak ngomong sahabat muhajir bukan jenengan. Coba kalau jenengannya diajak ngomong, oh serius nih, serius. Ya wes tak pilih sih yo, ya. itu jenengan. Kita-kita ini sahabat muhajir Abdurrahman bin Auf, nggak ada aji mumpung, mumpung ini ya, ini mumpung ini. Mumpung dia baik, nggak gitu. Ya, nggak terus kemudian oke okay, saya terima enggak. Sayangnya lebih dari saudaranya. Beliau katakan, my friend, ya, sobatku, gak usah repot-repot. Biarlah istrimu untukmu, kebun kurmamu biar buat kamu. Udah tenang saja. Yang penting kita bersaudara. Saya bisa-bisa hidup, jangan khawatir. Tunjukkan saja pasarnya di mana. Saya mau kerja. Lu saya nggak apa-apa. Oh iya, aku ngerti awakmu ape, Saya tahu kamu baik, tapi udah eman-eman dah. Pertahankanlah yang ada pada dirimu biar aku cari saja sendiri. Masuk pasar kerja. Gak lama udah menikah tuh Abdurrahman bin Auf. Ya, gak lama menikah. Menikah. lanjut dengan ini udah di pasar lama sampai sekarang gak nikah-nikah kenapa gitu. <laughs> Beda nih dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Mentalnya luar biasa dan jadi orang yang termasuk jadi salah satu sahabat yang terkaya itu. Ya kan? Jadi salah satu sahabat yang ter terkaya itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Lah ini loh kasih sayang sampai seperti itu. Habib itu kan sahabat. Memang kita ini kadang ya rodok ngeyel loh. Lah kalau nggak mau nyontoh sahabat terus mau nyontoh siapa gitu gumun saya. Itu kan sahabat. Lah terus lu nyontoh siapa? Kalau nggak nyontoh sahabat nyontoh siapa? Dikai contoh sahabat kan itu kan sahabat. Lah ya nyontoh siapa? ora sahabat? Semua contoh siapa? Coba saya mau nanya. Sering enggak nih orang dikasih cerita begini jawabannya loh itu kan sahabat. Betul enggak? Ada enggak yang mau begitu? Banyak atau sedikit? Banyak. Lah terus jawaban saya, lah awakmu Arab nyontoh sapa? Kalau tidak mencontoh sahabat, yang mau dicontoh siapa? Ya udahlah. Saya kasih level yang jauh dari sahabat. Level yang jauh dari sahabat itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dua orang bersahabat. Kebetulan kok yang punya rumah ini lagi pergi, istrinya di rumah. Istrinya di di rumah. Maka sahabatnya mampir ke situ. Istrinya tahu ini sahabat suaminya, sahabat suaminya. Suamimu ada? Enggak ada. E, permisi saya boleh masuk kamarnya? Oh, silakan. Tempat naruh uangnya di mana? Oh, di situ. Berangkasnya di situ. Ditunjukkan sama istrinya. Masuk kamar, buka lemari, buka berangkas, ambil duit, tutup pintu. Permisi ya. Saya pulang dulu. Bilang suamimu tadi saya ngambil duit. Oh iya. Masya Allah ki top luar biasa. Coba kalau zaman sekarang ada masih ada yang begini? Ini semua yang saya ceritakan adegan berbahaya, tidak layak dicontoh oleh orang-orang yang belum bisa mencontoh, begitu kan? Ini memang cerita-cerita yang memang nggak masuk akal kita karena kita ini akalnya udah nggak bener gitu loh. Akal kita ini didik sama didikan yang nggak pas. Didikan yang kabeh serba hitungan, duit dihitung, bondo dihitung, nganti dulur dihitung, ya kan? Kok dulur sama orang tua aja ngitung? Kan ini kan keterlaluan. Iki otak-otak kena otak muslim, apa tak setan? Oh, setan ngaku kan? <laughs> Tuh. Lah, ya. Boleh dilanjut? Boleh. Sampai di mana tadi? Setan. Otak oh, setan. Lah ini suaminya datang, suaminya datang. Istrinya lapor, "Mas, sahabatmu tadi kesini, Terus masuk kamar, terus buka lemari. Terus buka berangkas, terus pulang, terus titip salam. Nangis suaminya. Hmm, nangis. Istrinya, "Mas, kenapa kamu nangis? Kamu gelo ya, duitmu diambil sama sahabatmu gak, gak pakai ngomong. Kamu masih hitungan ya? Tambah bujurnya SMS Kamu masih hitungan ya sama sahabat kamu? Siapa yang kamu contoh, Mas?" Menurutku ya, coba No. Ini ini istri biasa atau luar biasa nih? Luar biasa nih. Ini ini istri yang susah ditemukan di alam semesta. Apalagi zaman sekarang, gitu kan ya? Betul? Lah ya. Oh iya betul ya. Apa yang terjadi berikutnya? Suaminya jawab, "Bukan gitu, Bu, sayangku. Aku nangis bukan karena itu." Lah gara-gara apa? Saya itu nangis kok gara-gara sahabat saya itu butuh duit sampai marani ke sini. Kok saya sebagai sahabatnya nggak ngerti kalau dia butuh duit. Nah, somben aku ditakok Gusti Allah piye jawab Masya Allah kalau ada sahabat seperti ini, tolong laporkan kepada saya. Raudhah ya butuh duit banyak. <laughs> Paham kan? Tapi wis longko model yang seperti ini. seperti ini, longko. Langka. Nah ini loh, orang-orang yang bisa bisa meneladani sifat Allah Ar-Rahim. Coba Allah kalau pada hambanya yang yang percaya sama Allah, yang sayang sama Allah, nggak pernah Allah itu ngasih dikit. Lawang, masya Allah, sholat orang rokaat, dua rokaat fajar, dapatnya lebih dari dunia dan segala isinya. Betul kan? Oh cuma la ilaha illallah itu dapat jaminan kok. Muhammad Rasulullah SAW dapat jaminan orang mungkin lebih rokok. Kalau masuk ya mampir judulnya, Enggak tinggal, bukan warga tetap neraka tidak. Paling cuman itu olah oh, turis. <laughs> ya. Turis bebas pisah. <laughs> tanpa bisa langsung bedeng sekian lama ya. Enggak usah lama-lama. Udah habis itu masukkan ke sur surga. Itu kalau ma masuk judulnya cuman mam mampir. Modal apa? Cuman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Ya, yakin dengan semua hukum-hukumnya Allah. Yakin zakat itu wajib, yakin puasa Ramadan itu wajib, yakin haji bagi yang mampu itu wajib, itu rukun Islam. Yakin sholat lima waktu itu wajib. Dia meyakini hukum Allah benar semua meskipun masih malas, malas sholat, malas poso. Awakmu ora poso piye? Ya aku ya ngerti poso ki ya wajib. Saya tahu puasa itu wajib. Oh ninggal ninggalno ngene kaya awakku ya calon-calon rokok ya mudeng. Tapi ya piye ya Mas ya? Aku setanku kakehen ki Mas gitu ya. Pripun ya Mas ya? Gimana Mas? Setan saya masih banyak tuh gimana? Ini model-model begini ini muslim, ini masih mus muslim walaupun dosanya luar biasa. Kalau Allah mau, insya'a ghafar. Kalau Allah mau, Allah akan ngampuni dia. Terserah Allah. Ya, yes, ampuni, selesai. Tapi kalau Allah nggak mau ngampuni, ya udah ngincipin rokok. Ya cuma ngincipi, tapi yun ya rokok. Ya, setelah itu masuk ke dalam sur surga. Coba bayangkan tuh. Dapatnya tuh balasan yang luar biasa. sholat poso, zakat, haji, zikir. Cuma subhanallah, subhanallah. Lawang Nabi Ibrahim itu dengan diko kok. Hei Nabi, titip salam ya buat umatmu. Kanjeng Nabi waktu Mi'raj itu kan ketemu para anbiya enggak di surga, ketemunya semua di pintu-pintu lah langit, di langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ketemu Nabi Ibrahim tuh Nabi Ibrahim tuh Masya Allah loh, cinta pada kita semua Kenapa kok cinta pada kita semua? Karena Nabi Ibrahim ngerti kok bahwasannya umat Islam ini dongaki terus ben At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu sampai akhir itu kan? Allahumma kama shallaita ala sayidina Ibrahim. Nabi Ibrahim didoakan terus, ngerti padahal salatnya belum loh itu. Rasulullah ini baru mau bawa perintah salat. Dan dalam perintah salat tidak ada loh salawat untuk Nabi Ibrahim kan enggak ada kan? Salawat kepada Rasulullah dan kepada keluarga Rasulullah. Untuk Nabi Ibrahim enggak ada. Yang nambah itu kan Kanjeng Nabi buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang nambahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Nabi Ibrahim tapi yang ngerti oh, umat Islam ki sayang be aku itu. Makanya Nabi Ibrahim titip pesan. Titip salam ya buat umatmu. Sampaikan pada mereka semua, surga ki tanahnya subur. Surga ki tanahnya su, subur. Lah tandurane la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Suruh umatmu banyak-banyak mengucap itu. Luar biasa toh. Kita cuma mengucap la haula wala quwata illa billah. Satu pohon di surga. La haula wala quwata illa satu pohon. Langsung pukul Sekali mengucap langsung tuh bus, bus. Jadi kita masih di dunia, perkebunannya di surga udah disiapkan. Hebat atau enggak hebat tuh? Hebat. Padahal saya mengucap itu yang orang genah Karena Allah sayang, jadi Allah lomo, enggak hitungan. Allah enggak, enggak hitungan. Begitu hambanya ini salah, cinta ini sama Allah. Ayo kapan Jual maaf? Ayo. jual maafnya kapan? Ya urung gelub kalau belum mau minta maaf, Allah udah kirimkan malaikat-malaikat malaikat, tolong kamu mintakan maaf kepadaku buat dia. Tolong kamu mintakan maaf kepadaku buat buat dia. Maka Allah ciptakan malaikat-malaikat yang mintakan ampun untuk warga bumi ini yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Malaikat mintakan ampun, yastaghfiruna liman fil ardh. Mintakan ampun untuk yang di muka bumi Allah yang menciptakan. Bayangkan Allah sayang enggak kepada kita semua? Pol. Lah kira yang disayang bagaimana? Geladrah pol. <laughs> Betul. Jadi kalau bahas kasih sayang ini asik atau enggak asik? Asik, memang kita ini diciptakan dari kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang orang tua, maka tiadalah kita. Betul kan? Iya. Maka kasih sayang itu roh dalam kehidupan. Kasih sayang itu roh dalam kehidupan. Jelas? Ayo, mau ngomong apa lagi? Enaknya. Sudah sampai di sini atau dilanjutkan? Nah, adakah cinta di hati kalian? Loh, kok diam semua? Ini ngantuk atau bagaimana? Atau lagi terpana dengan rasa cinta yang ada dalam dada? Bu, jelas bu. Berarti Allah itu sayangnya biasa atau luar biasa? Luar biasa ya, sayangnya Allah kepada kita semua ya. Jadi kita ini salah, ditunggu, ditunggu belum minta ampun, Allah langsung ciptakan malaikat yang minta ampun. Begitu kita mengucapkan Astaghfirullah, Rabbighfirli, ya tawabtub alai. Allah mengatakan hambaku tak ampuni. <laughs> Oh, Allah. Diampuni bahkan sebagai bentuk penghargaannya Allah kepada hambanya yang meminta ampun sebagai bentuk penghargaan. Karena kamu mau minta ampun kepadaku, jangan khawatir. Rezekimu tak grojok. Karena janji Allah, siapa rajin istighfar, Allah kasih rezeki yang berlimpah ruah. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, malazaman istighfar kata Rasulullah SAW, siapa yang rajin beristighfar, Allah akan menjadikan untuk setiap kesempitannya itu kelapangan dan untuk setiap kesulitannya itu jalan keluar dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak pernah di diduga. Lu aneh toh. Orang rajin istighfar kan karena mengistighfari dosa-dosanya. Tapi sama Allah bukan, ayo. Si akeh dosamu. Enggak gitu. Tambah langsung, ayo ayo, kita kasih. Oh iya, oh iya, terus terus kasih terus. Nah kita ini ndak. Bar salat kon istighfar ping 3 wae abot e ram. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sudah masuk belum ya transfernya ya ngecek SMS. Lebo astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Minimal seperti seperti itu. Nanti tambah lagi yang bareng pak bareng. Rasulullah SAW itu yang nggak punya dosa sama Allah disuruh istighfar sebanyak mungkin, terutama di akhir umur beliau. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana Disuruh wastagfirhu dan mintalah ampun. fasabbi bihamdika, bertasbihlah kepada Tuhanmu dan wastagfirhu dan mintalah ampun kepada Dia Allah. Nabi di akhir umurnya disuruh banyak istighfar. Kanjeng Nabi sallallahu gak punya dosa. Di akhir umur disuruh banyak istighfar. Lah kita ini akhir umurnya kapan? Ora cetok. Maka ya istighfarnya yang cetok. Kalau akhir umur kita ini nggak cetok kapan, maka istighfarnya yang cetok, yang jelas. Ya sejak sekarang diperba diperbanyak. Maka oh, jangan Nabi nggak punya dosa aja disuruh banyak istighfar, apalagi kita yang banyak do dosa. Nah, ini sifat Allah Ar-Rahim yang menyayangi muslim. Yang menyayangi mukmin. Tiruan nanti kita disayang Allah. Sepele. Jadi kalau mau dapat sayangnya Allah bagaimana? Ya tiru sayangnya Allah. Jangan membenci muslim, seorang muslim pun. Jangan ada dalam hati kebencian. Mau dicaci maki muslim, yo ya ben. Dimaki-maki, yo ya ben. Sayangi muslim itu. Kita loh ya, kalau pribadi kita loh. Jangan agamanya Allah. Kalau agamanya Allah kita boleh marah. Karena itu berarti mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dimaki-maki, kita kamu tuh gila, kamu tuh nggak waras, kamu tuh nggak punya perasaan. Kamu tuh memang penipu. Kamu itu memang kamu itu kamu itu kamu itu kamu itu kamu itu kamu itu. Enggak usah dilaporkan pencemaran nama baik, enggak usah. Dowo perkorone. Betul kan? Nyantai aja. Dia saudaraku KTPN KTP-ne Islam. se elek-eleke dhek iki muslim, dulurku. Lah mosok dulurku arep tak laporke. Ya udahlah, biarin. Gak jadi mah masalah. Lah kok motor dimaling, ceto malingi. Malingnya jelas. Oh coba kamplengi. Loh, ini ajarannya Nabi Muhammad rada, aneh ya. <laughs> ini banyak yang gak setuju sama saya ini. Soalnya orang sekarang ini kalau motornya diambil ki nesune pol, betul kan? Yang perlu pateni sistem kayak sing maling. Ya gitu kan? Naudzubillah min min dzalik. Ini saya nyampaikan yang benar meskipun gak enak, ya mah dimaling ki ora penak. Ya mong maling ki ya kurang ajar. Aja mbok kamplengi ketoken tangane. Lho kok dikamplengian bisa mati, betul kan ya? Ya, kamu putus kentangannya, tapi laporno polisi sik takon, Pak, sepurone ingkang kata, ya, Pak, yo. Kira-kira tangannya saya putus boleh ndak, Pak? Oh, jangan di proses hukum berlaku, monggo kerso. Jangan main hakim sendiri. Kenapa? Karena kalau pencuri itu muslim, kalau muslim, KTP ini Islam. Dituduhi mati, matinya suul khatimah. Tempatnya mana? Neraka. Lah yang jorokan rokok siapa? Kita. Lah awakmu senang dulurmu bun rokok. Kan nggak senang kita. Lah kira-kira kita yang mata ini gitu naudzubillah min dzalik terus swarga. Oh mboten Mas. Ngambil nyawa orang itu alasannya kalau orang itu membunuh baru boleh di dibunuh, itu pun harus proses pengadilan, terbukti secara hukum dalam agama Islam begitu. Aduh, aduh. Oh itu bahaya loh itu, main hakim sendiri itu. Coba bayangkan kalau ada orang anyel gitu ya. Misalnya Kang A anyel sama Kang B. Lah Kang B naik motor, Kang A di pinggir jalan teriak, "Begal!" gitu. dudeng Kang B gitu ya. Wong ora ngerti kan, ngerti ini sing sing teriak ini si A, si B naik motor motor. Saya mau nanya. Langsung papen geruduk gitu kan. Dia, aku tidak, aku tidak. Orang yang saya percaya. Betul enggak? Iya makanya mikir didik toh. Enggak usah kakeh. Beb jangan kok ngajari rada aneh. Saya mau nanya ini aneh atau benar? Aneh atau benar? Benar, memang rada angel diamalkan. Betul kan ya? Rada angel diamalkan. Makanya negara kita mengatakan jangan main hakim sendiri. Setidak enak apapun Setidak enak apa? Apapun yo ya sabaro gitu. Yo ya sabaro. Bondo iji iso digolek. nyowo golek ini piye ning kuburan. Jaya langkung, jaya langkung <laughs> gitu. yo ya gak iso to ya. Nauzubillah min min dzalik. Jelas? Sayangi. Beb ada contohnya? Yo ada. Baca tuh buku saya yang Akhlak Para Wali atau uh, Imam Ghazali bercerita, itu kan banyak cerita di situ. Di antaranya, mau oh, satu sahabat kok lihat ada maling masuk kamarnya sahabat ketika naik kapal. Naik ka? kapal itu kan di kamar-kamar. Ada maling masuk kamarnya, sahabatnya lagi di luar. Lihat ada maling itu. Maka sahabat itu ngomong sama temannya, Oh jombok bengoi, jangan teriak. Biarkan dia ngambil, saya ikhlaskan. Halal buat dia, halal dan cukup sepuasnya." Kalau kamu teriaki maling, nanti sak kapal ini ngerti malingnya dia. Akhirnya namanya dia ter tercemar air, aibnya ter terbuka. Wis biarin aja, kita maafkan. Kita ma maafkan. Kalau dia udah maling tempat saya, insya Allah wis cukup duitnya. Karena maling dulu itu budiman, gerak itu duit titik wis cukup. Sekarang maling sekarang itu korupsi sak triliun ini cek kurang. Kan maling juga tuh. Oh, maling itu judulnya macam <laughs> macam-macam. Ini enggak, ngambil dikit kan sudah puas. Wis cukup dia enggak akan mencuri lah lagi. Itu sahabatnya Rasulullah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud lebih top lagi di pasar. Ada jambret. Ngambil barangnya. Wus, di toko lari gitu kan ya. Kan jambret nama itu kan. Kalau maling kan sembunyi sem, sembunyi. Kalau rampok terang-terangan bawa sen, senjata. Begitu ya. Tapi kalau jambret itu ngambil dengan paksa teruslah lari. Nah, ini ngambil dengan paksa lari. Satu pasar teriak gitu kan. Weh jambret, jambret maling. Sehingga Abdullah bin Mas'ud keluar dari tokonya duduk bersimpuh, menghadapkan wajah ke langit, menengadakan tangan kemudian berdoa dengan suara keras. Allahumma. Ini yang donga sahabat kabeh ngenteni iki dongake apa iki? Dongake apa iki? ini mandi lho iki. Ini kalau doa kirimkan batu dari langit, oh teko semua Sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini. ini sahabat yang luar biasa radhiyallahu taala anhu. Ya Allah, tolong ya Rabbi, kalau dia itu mencuri karena memang dia butuh, ya Allah. Karena dia butuh duit, dia mencuri, ya Allah. Tolong ya Rabbi, jadikan harta itu halal buat dia. Barokah untuk hidupnya. Masih ada yang niru begini? Hah? Mau sandal hilang nang masjid, weng dungane dawa. kelangan sandal di masjid. Di masjid kelangan sandal. Doanya panjang, moga-moga sing sing nggo kepleset. <laughs> Kejeduk sirai bocor. <laughs> Rasadar ya, mati sisan. Oh naudzubillah min min dzalik. Ini cuma gara-gara sandal hilang di masjid kan mungkin orang nggak tak enggak sadar make tertukar. Pernah enggak jenengan begitu? Pernah kan? Berarti maling. Kan bukan. Balik kene masjid sing duwe serono tinggal sandale nang kono mulai, gitu kan? kembalikan di masjid terus pulang. Lah yang yang kehilangan sandal kan sudah sampai rumah, masuk mau balik ning masjid. Ya kan tidak mungkin. Kan karena orang salah pakai bi bisa. Atau memang orang mencuri betul. Ya, mencuri betul. Kalau ada maling masuk masjid, maling rada beriman. Berarti milih-milih kok. Dia yang dipilih sandalnya orang-orang beriman kan rada apik. Ya kan? Barokah itu sandalnya. <laughs> Saya barok, barok. moga-moga berkat maling sandal jenengan yang di masjid, dia nanti bisa ke masjid. Minimal kan udah malingnya di masjid. Biar aja rajin masuk masjid maling terus kan sesuai untuk hidayah. Nah timbang malingnya nggak di masjid kan jauh dari hidayah. Ini Bib Novel untuk nyeleneh ini. Loh kita prinsipnya kan ngajarkan yang baik. Tuh, tapi keamanan di Justru yang di masjid terus silahkan para maling masuk ke sini. Yuk ngawur. Kakek saya, kakek saya almarhum Habib Ahmad Abdurrahman Al-Idrus Super melarat, super miskin, super susah itu kakek saya. Jadi hakim talak rujuk di Jepara dulu, tempo dulu. Hakim talak rujuk di Jepara. Pegawai pemerintah talak rujuk di Jepara sana. Sholat Jumat, kan namanya hakim harus pakai jas gitu kan. Jasnya dicantolkan, wudhu. Rampung wudhu, jasnya hilang. Kan satu masjid yang ngerti, nih Habib Ahmad jasnya hilang hilang. Berapa Jumat berikutnya ganti jas lagi, hilang meneh. Berapa Jumat berikutnya ganti jas lagi, hilang meneh. Cuman yang ketiga kali, makanya biasanya itu kalau maling itu jangan sampai tiga kali. Kecek, peng telu biasanya kecekel. Bukan ngajari maling, bukan ya. Artinya tobat atau cepat gitu loh ya. Gak ada orang selamat terus, itu gak ada. Naudzubillah min, min Hasilnya apa? Ketahuan sama orang-orang, lari naik ke atas mentara, menara Masjid Agung Jepara tuh yang di alun-alun tuh, naik ke atas menara. Maka satu masjid bengok, ya, ini belum Jumatan nih, masih wudhu. Satu masjid bengok, "Hei eh, Kang, Pilih mati neng dua orang nisor. <laughs> Teriaknya begitu orang Jepara itu ya rada lumayan gitu ya. Oh, hei eh, Kang, pilih mana? Mati di atas sana menara atau di bawah? Kakek saya kan kaget orang-orang ribut-ribut. Kenapa? Malainya kepegang beb. Tuh di atas menara. Lah kamu tuh nuru keliru, salah nuru. Lah gimana? Lah neng dhuwur mati ya ora penak, neng nisor mati ya ora penak. <laughs> Suruh aja turun, Mas, turun selamat kamu enggak akan diapa-apakan. Jangan diapa-apakan. Udah, tapi kan ada polisi ya proses. Masukkan ke ke apa namanya? Polsek gitu kan dulu ya. Polsek, Polsek Tempo dulu. Berapa hari kemudian kakek saya itu bukan berapa hari ya, besoknya tuh ya, datang ke Polsek marani polisinya ngomong, "Pak polisi, tolong bebaskan tuh pencurinya, jangan diproses." Saya nggak nutut apa-apa, jangan diproses. Wah, Bib, nggak bisa, Bib. Ini namanya pencuri ya harus diproses. Oh, ini udah masuk gini. Gitu ya, iya. Ya udah, nanti hukumnya jangan berat-berat. Ya, jangan dihukum berat-berat. Boleh saya ketemu sama pencurinya? Oh, monggo, Bib, dienterkan ke sel gitu ya. Dienterkan kesel. Terus ngapain? Ngamplopi maling. Udah nih kakek saya itu super melarat saya tuh. Nih kakek saya itu betul-betul susahnya luar biasa. Mau saya nemoni kok menangi masa hidupnya. Ngamplopi. Mas ini nanti buat bekal kalau udah keluar ya. Moga-moga cepet keluar. Yo maling di ngono ke yo nangis to kang gitu ya. Yo sadar yo tobat. Lah maling kok kebuki yo niteni, ditenono sok ben sing klambi ijo Heeh. Uh -uh. Abang atau ah, ah ya tidak nono. Betul? Yang ada dendam dan permusuhan yang terjadi akhirnya berkepanjangan dalam kemaksiatan. Betul kan begitu? Oh ya. Akhirnya kan sidang kakek saya sebagai saksi kan. Lawang jaketnya, jasnya itu dicuri. Hakimnya itu kan panggil, Ahmad! Ahmad! Kakek saya jalan. Begitu lihat kakek saya, hakimnya kaget. Loh, jenengan tobit. Lah karena kepala hakimnya ini muridnya kakek saya. Malingnya langsung dipisoi. awak mungkin maling ki yang jelok-jelok. <laughs> ya. Masa Habib Ahmad ki jaketnya mau maling, jasa mau maling. Iki Habib ki nanti duit. Mau maling sih ki, yes, keterlaluan gitu. Habib Samoro, jangan tolong ini jangan dikasih hukuman yang berat-berat ya, yang ringan saja. Masya Allah, dimaling masih minta keringan, memintakan keringanan buat malingnya. Ini hebat luar biasa. Lagi simbahku, alhamdulillah. <laughs> ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya putu ini niru rakyat yang titik, gitu kan ya. Ya titik-titik aja udah cukup, nggak usah banyak-banyak itu. Apalagi kalau ba banyak. Ya memang nggak mungkin wali jadi wali kalau nggak punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya Allah, nggak mungkin. Makanya itu sampai dibaleni dua kali dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. ngiling-ngiling jadi kaya awakmu. Jadi yang seperti itu dirimu. Itu jamnya udah satu jam saya ngomong. Tidak terasa. Memang jenengan itu nggak normal gitu. Dijak ngobrol satu jam kok jawabannya ora kroso, ora kroso terus. Krosonya kapan gitu. Terasanya kapan? Udah usah banyak-banyak, nanti banyak-banyak overdosis kan bahaya. Overdosis cinta, repot. Gimana Bu? Kerasa Bu? Enggak. Dapat ilmu atau enggak dapat ilmu? Dapat. Jangan musuh orang lain ya. Ben, yang mau musuh kita biarkan, jangan musuh orang. Kesian. Orang yang musuh kita itu kesian. Orang yang punya rasa benci itu kesian. Orang yang punya rasa dengki itu kesian. Kesian, betul-betul kesian. Tidak bisa merasakan nikmatnya hidup. Betul, tuh, itu betul. Nah, nggak bisa merasakan nikmatnya hidup. Ya kita sayangi gitu, sayangi, maafkan, doakan. Ya kalau sesekali kita lalai ya wajar. Saking pegeliannya lagi wuh gitu kan ya. ya tapi cepat-cepat sadar. Istighfar, sayangi, doakan. Ya, apalagi suami sen diri apalagi istrinya sendiri, apalagi orang tua sendiri, apalagi anaknya sendiri. Makanya ibu-ibu jangan pernah mengutuk anaknya. Sesakit-sakit hati ibu, tolong yang keluar Allahumma di Allah ya di Gitu loh, Bu. Apa itu, Bib? Lu kan podo itu. Allah yahdi. Wah, uh, buala Allah yahdi. Ngamuk wajahnya menyeramkan. Tapi yang keluar, semoga Allah beri kamu hidayah. Kenapa? Saya punya cerita dikit boleh? Penutup ya. Penutup. Saya punya temen nih yang ngurus pembangunan Ar-Rodoh, Mas Agus. Kalau ada di sini dalam perjalanan dari Surabaya. Mas Agus ini punya kakak Beliau sama eh, kakaknya ini rombongan pergi ke daerah Boyolali dari Jogja. Nah, sampai di Boyolali ada tanda dilarang belok kanan, tapi ketutupan pohon. Ketutupan po pohon. Jadi nggak kelihatan. Lah mobil belok kanan. Kemudian oleh Pak polisi kan di-stop, ditilang. Nah, di-stop di ditilang. Nah, ini berupa ngasih tahu, kami ini nggak ngerti kalau ada tanda itu, gitu kan? Tapi Pak polisi ini oknum polisi ya, oknum polisi. Memang kita kalau ngomong Pak polisi kan salah nanti. Oknum polisi, ngeyel. Pokoknya harus ditilang. Nah ini padahal ini orang gede. Oknum polisi nggak ngerti yang ditilang ini siapa ini. Tapi beliau nggak mau memanfaatkan apa namanya? jabatannya, kekuatannya itu nggak mau. Tapi wanyel pol karena nggak salah, tapi kok bisa salahkan? Namanya orang nggak ketokan memang betul nggak ketokan. Jadi yang salah itu yang yang meletakkan rambu-rambu kok ketutupan pohon, pohon. Ini tempo dulu loh ya. Dulu sekali, bukan sekarang. <laughs> Jadi jangan dicari di Boyolali di mana setelah ketemu. Iya. Akhirnya marah nih. Kakaknya Pak Agus nih marah. Marahnya itu wapik tenang. Teriak Moko-moko awakmu Pak Agus sudah ngenteni. Waduh nek apa ki ya? Mas wis ora ora tau lara ati, wonge apik, enggak pernah sakit hati, orangnya ba baik, pemaaf, orangnya itu. Kalau sampai marah begini itu seumur-umur saya enggak pernah lihat kakak saya marah seperti ini. Marahnya hebat. Moko-moko awakmu sukses. <laughs> Berkah rezekimu akeh gitu wajib tenan gitu. Eh, ini orang yang udah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dalam hatinya ya stresa nesu. Jadi kalau marah itu metunya ya ah, ape. Jangan nyoba saya anak aku ya tak nesoni jenengan jenengan. Makom saya belum sampai. Ini Kalau beliau makomnya sudah sam sampai. Lah ini ibu sama anak kalau marah gitu, muka-muka sukses, ngamuk tapi semoga Allah beri kamu hidayah, rezeki wakaf pinter kan ape orang bodoh keset donga kabeh kuwi jadi stres loh dari bu gitu ya. itu semua kan do doa makanya jadikan marah itu doa yang ba baik lah orang yang udah punya sifat rahman rahim seperti kanjeng nabi itu loh saw bayang nol kanjeng nabi itu dipatahi disawati watu dilempari batu sampai berdarah kepala beliau betul kan saya berada diusir dan melempari batu tuh caranya sangat menghina Sepanjang jalan laki, perempuan, anak-anak, kakek, nenek, dewasa, jejer seperti nonton pawai. Nonton pa? Pawai. Kanjeng Nabi jalan, terus dari kanan kiri itu di dihina. Eh gila, eh kamu ini di sambil dilempari. Bayangkan tuh, dipermalukan atau enggak dipermalukan tuh? Dipermalukan kota dipuatai gitu. Makanya sampai Allah tuh ngirimkan malaikat Jibril. Jadi Allahnya itu marah gitu. Enggak apa namanya nggak ridho kalau kanjeng Nabi di diperlakukan seperti itu. Tapi coba cantiknya, ya Allah tahu nih nabinya ini punya sifatnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi Allah ingin mempertontonkan sifat itu kepada hamba-hambanya semua. Malaikat Jibril ngomong begini loh, kanjeng Nabi, ini malaikat-malaikat kelas kakap, jenderal-jenderal malaikat izin menghadap. Oh iya silahkan. Nabi masih sakit berdarah kepala beliau SAW. Kanjeng Nabi, saya malaikat penjaga dua gunung di sekitar Taif. Kalau diizinkan, wah wow, ini bahasa gitu kan. Kalau diizinkan Kanjeng Nabi, saya diberi Allah perintah melakukan apapun yang jenengan mau. Kalau diizinkan, saya akan angkat itu dua gunung, saya timpahkan ke kota Taif biar mampus semua warganya. Coba kalau jenengan pripun. <laughs> Lanjut. Oh. oh, dari Allah kok ini kok. Coba kalau jenengan gimana? Kalau kita gimana? Lanjut, lanjut, lanjut. dan nggak usah dua, tiga sekalian. <laughs> Biar kroso gitu. Ini malaikat, jenderal-jenderal malaikat minta izin ngangkat gunung loh. Makanya wali kalau mau marah itu ya gampang. Ngangkat segoro, ngangkat gunung ya gampang. Lewang bolone malaikat. Bukan jin, jin kan kelas dukun. Wali Allah ini kelas bolone malaikat, para malah malaikat. Enggak ada wali golek jin. Jin teko ngemis, tolong jadi saya murid jenengan, ora digagas. Ya semua ngaji karo wong liya padha teko ngono lah. Jin karo menungso ya padha wae, ngroti tambah minggato. <laughs> kan begitu. Orang soleh itu gak butuh sama jin, tapi ya menempatkan jin sama dengan manu, manusia, berakhlak kepada semuanya gitu. Berakhlak pada semuanya. Malaikat begitu jawaban Kanjeng Nabi. Jangan jangan jangan jangan jangan. Angkat tangan kok langsung. Angkat tangan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Gusti, tolong beri hidayah. Itu kaumku yang lempari aku tolong dikasih hidayah. Mereka belum ngerti siapa aku. Kalau ngerti nggak mungkin begitu. Mereka belum kenal siapa aku. Kalau kenal gak mungkin begitu. Tolong dikasih hidayah. hidayah. Terus dungonya berlanjut. Ya Allah tolong. Nanti dari tulang sulbi mereka itu jadikan anak keturunannya pembela pembela aku. ya Allah. Kabul warga Taif itu akhirnya anak keturunannya jadi pembela-pembela nomor wahidnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pembela-pembela nomor sah, nomor satu. Karena apa mengedepankan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti ini penting atau enggak penting? Penting. Makanya kita malam ini ulangi lagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi beda atau versinya? Dengan yang Jumat kemarin beda kan? Beda. Jumat berikutnya masuk mau Ar-Rahman Ar-Rahim versi beda lagi. Orang rampung-rampung Al-Fatihah ya nanti. <laughs> nanti Al-Fatihah enggak rampung-rampung. Udah nanti Jumat depan kita akan ngaji Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Nanti Jumat depan kajiannya Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Dua-duanya bisa dibaca begitu ya. Pengumuman dari saya buat warga Malang dan sekitarnya, warga Malang dan sekitarnya. Besok malam insya Allah saya akan ceramah di Majelis Riyadul Jannah. Ya, di Majelis Riyadul Jannah. Tepatnya posisi Majelis Riyadul Jannah besok malam itu ada di Masjid Al-Anwar, pertigaan Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Ya, Desa Talok, Kecamatan Turen. Nama masjidnya Masjid Al-Anwar. Di situ selain e, pembacaan Maulid Simtud Duror, sekaligus saya akan bedah buku sehari bersama Rasul. Jadi buat warga Malang dan sekitarnya, silahkan datang dan bawa duit beli bukunya. Ya, biar bukunya cepat ha, habis, Raudhoh juga cepat lunas. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, untuk hari Ahad ya, hari Ahad pagi jam 9 sampai jam 1, Allah saya akan bedah buku di Masjid Al Munawar kalau di Malang Masjid Al Anwar hari Minggu pagi ya jam 9 pagi sampai jam 1 siang Insya Allah di Masjid Al Munawar Pancoran Jakarta. Buat teman-teman yang sering dengar kajian saya baik streaming maupun download di YouTube atau yang lain atau yang pernah baca buku saya dan malam ini mendengar tolong besok hari Minggu datang ke Masjid Al Munawar ya pancoran. Masjid yang biasa dipakai oleh uh, Habib Munzir Al-Musawa almarhum bersama murid-muridnya itu ya. Masjid Rasulullah di masjid itu insyaallah. Tolong teman-teman merapat ke sana biar masjidnya majelisnya semakin baro barokah. Kemudian untuk teman-teman yang ada di Solo dan sekitarnya atau yang lagi nonton tayangan ini yang menginginkan buku sehari bersama Rasul bisa pesan secara on online. Ya. Via SMS kepada saya langsung bisa atau kepada Mas Edwin juga bi bisa. Untuk nomornya Mas Edwin 0819 0819 04546 119, ya 119 untuk nomor saya sama dengan Mas Edwin, cuman belakangnya diganti. Kalau Mas Edwin 119, saya 111 karena ini Ar-Raudhah 1. Ya, kalau butuh jadwal itu nanti minta jadwalnya sama Mas Siswanto. Nomornya sama dengan saya, cuman akhirannya yang 111 diganti 222. Kalau mau butuh info tentang Masjid Ar-Raudhah, tanya aja sama Mas Edwin tadi ya. 119 akhiran dari nomor tadi ya. 081904546119. Buat yang di sini yang hadir, yang mau beli buku malam hari ini silahkan nanti beli aja di depan. Sisanya akan saya bawa ke ke Jakarta. Jadi kalau mau beli malam hari ini atau Jumat yang akan datang. Cukup jelas? target saya harus menjual minimal 20 ribu eksemplar. Jadi saya betul-betul mengharap partisipasi teman-teman saya untuk mencarikan pelanggan yang mau beli buku. Misalnya dengan udah beli buku satu, ya tunjukkan sama temannya, ini buku bagus, mau beli ndak gitu kan? Nanti sehingga kalau Jumat depan ngaji di Raudhah bisa beli lagi, Bib. Mas, ini ada titipan teman saya titip mau beli buku li, 5. Itu teman-teman dari S, Hardware kirim ke bosnya satu, bosnya kemudian pesan 20 lagi. Betul? Oh, tambah lagi 30. Oh ya. Tadi masih 20 sore tadi. Sekarang udah naik 3 30. Insya Allah kalau kita bareng-bareng ya 20 ribu eksemplar itu akan selesai maksimal dalam waktu 2 bulan. Artinya nanti awal Mei betul-betul dana yang saya butuhkan sudah tercu kopi. Sehingga janji saya 15 Mei lunas itu akan terbetul-betul terwujud insya Allah. Setuju? Gampang atau susah? Gampang toh ya? Oh, gampang. Cuman 50 ribu rupiah dapat buku, bahkan dapat tanah majelis serta musola Raudatul Jannah. Kemudian bagi yang ingin ikut partisipasi pelunasan tanah maupun pembangunan masih bisa transfer seperti biasanya di nomor rekening yang sudah saya share di mana-mana ya. Insya Allah dua minggu lagi paling lambat dan paling cepat. Jadi aneh ya paling cepat dan paling lambat. Dua minggu lagi, insya Allah harapan saya Jumat dua minggu lagi itu lantai sudah tercor. Menurut perhitungan akal normal manusia dua minggu lagi untuk ngerjakan uh, eh, pabrikasi persiapan ngecor itu nggak mungkin dengan jumlah tukang yang saya pakai. Tapi insya Allah biiznillah la haula wala quwata illa billah berkat tukang, berkat relawan, berkat kekuatan yang tidak kelihatan. Yaitu jenengan yang satu orang tiba-tiba kok jadi seger, bisa tenaganya jadi sepuluh oh, orang ya. insya Allah dikirimkan sama Allah taala harapan saya Rebu 1 April sudah ngecor. Insya Allah. Tanggal 2 April insya Allah saya pamit tak jalan-jalan ke Madinah sebentar. Saya tak suan Kanjeng Nabi, ngelaporkan jenengan semua. Ya, ngelaporkan jenengan semua. Saya pengen ngelaporkan, ya Rasulullah, saya punya teman-teman yang hadir di majlis. Ar-Raudhah. Nah, nanti pulang dari umroh ya 2 April saya akan berangkat umroh insya Allah pulang dari umroh kita buat maulid di belakang sah, sana Insya Allah setelah bisa dilepas kita niatkan saya mau berangkat ke Madinah pengen sowan dan sekaligus ngundang Kanjeng Nabi Muhammad SAW Kanjeng Nabi tolong kita mau me, me, diniati memberkati belakang lengkap dua lantai dengan atapnya tolong jenengan ra, rawuh pengennya niatnya seperti itu itu mujih mugi-mugi bisa terwujud berangkat selamat, pulang selah selamat, kemudian juga tanahnya lunas, bangunannya lu lunas, yang ngaji tambah banyak, tambah pinter, tambah bagus, tambah akhlak, yang dengar di rumah juga tambah senang, tambah mantep apinya, yang sumpek nonton tayangan kita ini jadi hilang sumpeknya. Ya moga-moga ya, karena banyak di luar sana orang yang sumpek lihat tayangan begini hilang sempoknya. Moga-moga itu semakin banyak yang sempoknya bisa hi hilang. Mohon doanya untuk saya khususnya agar diberi kesehatan, kemudahan dan kekuatan untuk melayani jenengan semua. Jadi judulnya di sini saya itu pelayan jenengan, bukan bos, pela pelayan. Tugasnya nyepakkan minum, nyepakkan makan, apalagi Bu? Hah? Susu apalagi? Kopi, kemudian karpet, ya, kemudian alas, kemudian a ah, atap dan lain sebagainya. Pelayan jenengan semua. Muga-muga batur yang satu ini sehat terus ya. Amin Allahumma amin. Dan muga-muga bos-bosnya ini juga se sehat walafiat. Selamat dunia akhirat. Ala hadiniyah wa ila wa ala manawa Habibana Ali dan niat syifa untuk semua yang sakit ya khususnya untuk saudara Heri uh, dan untuk yang mau mulai, uh, eh, menyelesaikan tugas akhir siapapun khususnya Ananda Dewi Suryaningrum dan untuk semua saudara kita yang telah meninggal dunia khususnya untuk Ibu Watri bin Balya uh, eh, dan untuk yang sakit Ibu Sri Sumarsih dan yang lain sebagainya Semoga yang sakit sehat, yang yang punya hajat terwujud hajatnya, yang meninggal dunia dijadikan kuburnya sebagai taman surga, diletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin.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 Dan kemudian saya yang insya Allah besok pagi ke Malang dan lanjut dakwah sampai ke Jakarta dan terus sampai balik ke Solo selamat beserta rombongan saya, sehat, pulang bawa manfaat dan barokah. Barokah. Begitu pulang jenengan sampai rumah selamat, kemudian kesini lagi sampai kapanpun berangkat pergi Sampai kapanpun sahabat dan baik baro barokah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat teman-teman yang sudah transfer, saya ucapkan jazakumullah khairal jazak fid dunya wal akhirah. Kadang saya mungkin nggak sempat balas SMS-nya atau WhatsApp-nya gitu ya. ya. Atau ada yang terlewatkan. Ini ucapan saya mewakili ya. Jazakumullah khairan fid dunya wal ukhra. Kemudian bagi yang pengen transfer saya kasih ilustrasi sederhana saja. Kalau ada seribu orang, satu orang mau transfer satu juta, itu selesai dalam sehari. Betul kan ya? Kalau ada ada sepuluh orang, satu orang mau transfer seratus juta, maka selesai dalam satu hari. Betul kan? Kalau ada 500 orang, 500 orang, satu orang itu transfernya berapa berarti? 500 orang berarti transfernya 2 juta, 2 juta, maka selesai dalam satu hari. Kalau ada 10.000 orang, berarti transfernya cukup 10.000 orang cukup berapa? Biar jadi 1 miliar. 100 ribu, 100 ribu rupiah maka itu selesai dalam satu satu hari. Betul? Betul nggak? Sepuluh ribu orang. Kalau jamaah Majlis Ar-Raudhah ini ada, misal yang rutin itu 1.500 orang, 1.500 orang itu tiap hari Jumat nyelengi, tiap hari Jumatnya nyelengi, maka insya Allah tidak usah nunggu transfer, dalam dua bulan selesai. Dalam dua bulan salah selesai. Yang mau nyelengi. Jelas? Kalau Habib Novel sudah tidak punya celengan. <laughs> Tidak punya celengan. Karena semua sudah dipakai untuk melayani jenengan-jenengan semua. semua Dan yang lain-lain. Terima kasih. Mari kita baca doa kita bersama-sama. Oh, mohon maaf. Tolong teman-teman malam hari ini dibagikan 6 salawat masyhur. Salawat yang lembaran masih ada sisa tolong dibagikan untuk semua yang hadir, masing-masing dapat satu gratis. Ya, hadiah dari dari saya. Tolong Mas Mas Wahid atau siapapun ya.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 qadak Faktubni min awliyak Wasluk bi sabila hudak Wa alhikni bi asfiyak Wa sallallahu ala Muhammadin Wa Terima kasih, mohon maaf, semoga Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh